Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir bulan Sya'ban, di akhir-akhir bulan Ruwah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa duduk di majelis ini untuk mendengarkan khutbah Jumat dan nantinya akan dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, yang dimana seseorang yang dikatakan bersyukur adalah jika dia selalu menampakkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Sebagaimana kata Nabi SAW Inna Allah yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat suka Jika setiap orang itu menampakkan nikmat yang telah diberikan Dia tampakkan pada dirinya Kemudian marilah kita panjatkan Marilah kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan takwa ini akan membereskan setiap urusan kita. Dan juga dengan takwa ini akan dosa-dosa kita itu akan terampuni. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Yaitu dengan takwa Maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, Taatlah kepada Allah Taatlah kepada Rasulnya dan juga ulil amri kalian Yaitu pemimpin di antara kalian dan setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dengan pengantar ya ayyuhalladzina amanu wahai uang-uang yang beriman maka dipastikan yang disebutkan dalam ayat tersebut itu menunjukkan suatu perintah yang urgent suatu perintah yang penting, yaitu ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya selalu taat kepada Allah, selalu dengar apa kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan juga kita hendaklah mengikuti pemimpin kita selama aturan mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di antara salah satu bentuk atau wujud kita mentaati penguasa atau pemimpin kita. Wujudnya adalah dengan kita mendengar setiap apa kata mereka dan mengikuti apa yang mereka katakan selama dalam kebaikan-kebaikan. Ya selama dalam kebaikan-kebaikan, maka apa yang dikatakan oleh penguasa apa yang dikatakan oleh pemimpin kita, pemerintah kita, maka patut kita ikuti. Namun kalau itu dalam rangka maksiat, maka tidak boleh ditaati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taat makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. dalam misalnya kita ber, eh, berpuasa, memulai puasa dan juga kita memulai hari raya. Maka alhamdulillah pemerintah kita telah menempuh jalan-jalan yang disyariatkan. Di mana ini adalah jalan yang ditentukan. Yaitu ketika kita memulai puasa atau kita melaksanakan hari raya, maka pemerintah itu menunjukkan kepada kita jalan yang benar yaitu mereka menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau memulai berpuasa maka ya kita nanti melakukan penglihatan hilal terlebih dahulu, penglihatan awal bulan terlebih dahulu. Dan kalau hilal itu tidak terlihat, maka bulan Syakban, bulan Ruah ini nanti digenapkan jadi 30 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa, fa wa idza ra'aitumuhu fa, fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis eh, yang dari sahabat Ibnu Umar dan hadis yang mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza ra'aitumuhu jika kalian itu melihat hilal. Jika kalian itu melihat hilal awal bulan, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru dan jika kalian melihatnya lagi di akhir bulan maka berhari rayalah. Fa alaikum jika hilal tersebut itu tidak terlihat, tidak nampak karena memang belum bisa hilal tersebut itu terlihat walaupun ada. Fakodurulahu Maka kata Nabi SAW Genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari atau dalam lafaz yang lain dikatakan fa'akmilul iddata iddata sya'ban salasin. Genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari karena bulan Hijriah para jamaah sekalian itu kalau tidak 29 ya 30 hari. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika kita mau mulai berpuasa besok maka kita harus menempuh dua cara, yaitu yang pertama yaitu kita melihat hilal terlebih dahulu dan pemerintah telah melakukan penglihatan hilal ini dengan memberikan perwakilan-perwakilan di beberapa titik di tanah air mulai dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Dilakukan penglihatan-penglihatan hilal. Kalau bulan itu nampak, maka nanti besok Sabtu kita akan berpuasa. Nanti penglihatannya pada malam ini. Kalau bulan tidak nampak, maka besok Sabtu tidak berpuasa namun akan ditunda pada hari Ahad besok. Ya, akan ditunda pada hari Ahad besok. Maka tadi dua cara yang ditempuh adalah dengan penglihatan hilal. Kalau hilal tidak terlihat, maka bulan Syaban itu akan digenapkan menjadi 30 hari. Sekarang masih tanggal 29 Syaban. Ya, saat ini masih tanggal 29 Syakban dan asalnya bulan itu biasanya 30. Kalau tidak sampai 30 ya karena terlihat hilal sebelumnya maka berarti bulan Syakban itu cuma 29 hari saja. Intinya apa yang telah ditumpuk oleh pemerintah kita dengan mereka melakukan sidat isbat nanti malam itu adalah cara yang dibenarkan dan ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukanlah cara kuno, namun inilah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Nabi SAW itu menuntunkan kepada kita dengan melakukan penglihatan, bukan perhitungan, bukan dengan cara hisap. Adapun kalau dengan cara hisap itu cuma sebagai perkiraan saja, seperti kita menghitung kalender dalam satu tahun hijriah, ya kita menghitung mulai dari bulan Muharram, bulan Suro, kemudian bulan seterusnya lagi, ya sampai pada bulan Rojab, bulan Syakban, bulan Muharram, bulan Syah, bulan Ramadan, bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, maka itu sah-sah saja kalau kita menghitung awal bulan, akhir bulan. Namun tetap yang jadi rujukan utama adalah nanti hilal itu mesti dilihat terlebih dahulu baru kita mulai berpuasa. Maka tidak tepatlah apa yang jadi keyakinan sebagian orang sudah jauh-jauh hari ya menempuh cara dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu langsung diputuskan bahwasanya nanti kita akan berpuasa besok. Tidaklah tepat seperti itu karena yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita mesti dengan melihat hilal dan orang yang kompeten Orang yang punya kepentingan dalam hal inilah yang nanti akan memutuskannya. Ujung-ujungnya tetap pemerintah yang punya hak untuk memutuskan kapan kita berpuasa dan kapan kita berhari raya, bukan satu ormas bukan satu organisasi, bukan satu yayasan, bukan satu pesantren, bukan. Namun ini semua menjadi wewenang dari pemerintah kita. Hal ini berdasarkan hadis yang lainnya lagi. Kenapa pemerintah yang berhak untuk memutuskan puasa dan hari raya? Karena Ibnu Umar itu pernah menyaksikan hilal, pernah menyaksikan awal bulan, namun dia tetap melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, Arab Badui itu juga pernah melihat hilal dan dia juga tetap melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Arab Badui itu lapor kepada Nabi. Ini roh itulah hilal. Wahai Nabi SAW, aku benar-benar telah melihat hilal. Ya betul kamu melihat hilal. Apakah kamu itu bersaksi la ilaha illallah? Dia katakan na'am. Iya. Terus apa kamu bersaksi juga Muhammad dan ya Rasulullah? Kamu bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah? Iya. Kalau begitu, Bilal perintahkan kepada para jamaah semuanya besok kita puasa. Semuanya serahkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan kepentingan ormas, bukan kepentingan organisasi, namun hendaknya itu dirembuk barang-barang kapan kita memulai itu berpuasa, kapan kita mulai hari raya, karena ini menyangkut hajat orang banyak. Jadi kesimpulannya untuk masalah kapan kita berpuasa masih menunggu keputusan pemerintah nanti malam insya Allah pemerintah kita akan melakukan sidang isbat selepas maghrib sudah nanti akan disiarkan di TV-TV nasional mudah-mudahan para jamaah juga bisa menyaksikannya jadi bisa tahu kapan nanti kita berpuasa dan kapan nanti kita akan berhari raya intinya di sini diperkirakan oleh pemerintah dasarkan hasil perhitungan hisab ya sebelum adanya penglihatan hilal nanti untuk berpuasa dimulai pada hari Ahad ya pada tanggal 29 Juni 2014. Ya diperkirakan ya puasa itu mulai dari dimulai pada hari Ahad bukan pada hari Sabtu karena hari Sabtu untuk melihat hilal masih sangat-sangat kecil sekali tidak memungkinkan untuk hari Sabtu sangat-sangat kecil sekali ya hilal terlihat pada malam hari ini sehingga bulan Syaban mesti digenapkan jadi 30 hari. Jadi keputusan inilah yang seharusnya kita ambil berdasarkan dalil-dalil yang ada dan itulah yang nanti membuat kita meraih kebaikan karena dengan kebersamaan. Dan selalu pasti Ya kalau kita itu selalu bersama-sama dengan pemerintah kita itu pasti akan menuai kebaikan berbeda kalau kita selalu menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Demikian para jamaah khutbah pertama kali ini aku luka hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kathiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Para jamaah sekalian, kita punya prinsip dalam beragama selalu mengedepankan apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa saja yang mengikuti tuntunan Rasul, maka dia itu pasti akan selamat, dia pasti akan dia pasti akan meraih kebaikan-kebaikan. Maka Fatimah binti Qais pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taatullahi wa rasulihi khairun laki." Jika engkau itu mentaati Allah dan Rasulnya, wahai Fatimah, maka engkau itu akan menuai kebaikan. Maka dalam segala hal Jika kita mengikuti Allah dan Rasulnya Dalam kita berpuasa, dalam kita berhari raya Maka pasti kita akan menuai kebaikan Begitu pula ketika kita memasuki bulan Ramadan Kita lihat di tengah-tengah kita para jamaah Ada yang melakukan amalan yang tidak pernah Nabi SAW tuntunkan Sebagian masyarakat itu meyakini bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan mesti keramasan terlebih dahulu. Mesti mandi besar terlebih dahulu Mesti dengan padusan terlebih dahulu Tidak ada tuntunan seperti itu Karena untuk mandi besar Itu pasti ada sebab-sebabnya Bukan karena masuk ke dalam bulan Ramadan Kita dituntunkan keramasan seperti itu Begitu pula sebagian masyarakat Yang punya keyakinan pula bahwasanya kita ketika ingin masuk di bulan Ramadan itu mesti melakukan nyekar ziarah kubur mendatangi kuburan. Ya, karena dianggap istimewa waktunya adalah sebelum Ramadan. Padahal Nabi SAW itu memerintahkan secara mutlak kita mau ziarah kubur itu bebas kapanpun tidak ada waktu yang khusus. Kata Nabi SAW, zurul kubura, fa innahu tudzakkirukumul akhirah. Ziarah kuburlah. Lakukanlah ziarah kubur. Ya, karena yang namanya ziarah semacam itu akan semakin mengingatkan kalian pada alam akhirat, akan semakin mengingatkan pada kematian. Nah, marilah kita masuki bulan Ramadan ini sesuai dengan apa yang Nabi SAW tuntunkan. Itulah yang kita ambil, itulah yang kita pegang. Dan dalam setiap ibadah kita, peganglah prinsip ini. Karena siapa saja yang beramal tanpa ada tuntunan maka amalan itu tertolak. Nabi SAW itu mengatakan mana amilah amalan laisa alaihi amrun fawaraddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita petunjuk, memberikan kita kebaikan dan keselamatan dan mudah-mudahan kita dimudahkan juga untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala karena kita berusaha untuk terus mengikuti apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Di akhir khutbah ini marilah kita banyak bersalawat kepada Nabi SAW karena dengan salawat di hari Jumat ini ya kita akan mudah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ala تسليما اللهم صل على محمد وعلى sallaita ala كما صليت على إبراهيم Ibrahim innaka إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى Muhammad محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ali إبراهيم إنك حميد مجيد Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh barokah ini. Mugi-mugi Allah memperkenankan setiap doa-doa kita. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رب Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah mudahkanlah kami di bulan Ramadan Mudahkanlah kami dalam menjalankan ibadah ibadah puasa yang ada. Berikanlah kami kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalamnya. Ya Allah berikanlah kami taufik juga untuk menjauhi setiap maksiat di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya. Ya Allah berikanlah kami taufik untuk menjaga sholat. Ya Allah berikanlah kami kemudahan untuk menjaga sholat malam kami, sholat tarawih kami. Ya Allah berikanlah kami ampunan makfirah di bulan Ramadan dan juga mudahkanlah kami untuk meraih surgamu dengan amalan-amalan yang kami lakukan di bulan tersebut. Ya Allah Berikanlah kepada kami pemimpin yang saleh. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin presiden yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin, yang bisa membawa maslahat yang banyak bagi kaum muslimin. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang baik. Ya Allah, jauhkanlah kami dari pemimpin yang jelek yang dapat membinasakan umat Islam, yang dapat menghancurkan umat Islam, yang cuma memperjuangkan dunia, yang cuma memperjuangkan hal-hal yang tidak ada manfaat bagi dunia maupun akhirat kami. Ya Allah berikanlah kami petunjuk untuk terus beramal saleh dalam sisa hidup kami ini dan berkahilah setiap umur kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.